Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' <clears throat> yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan syarah penjelasan hadis kita baca dari kitab Taudihul Ahkam fadilati Syekh Abdullah Al-Bassam Rahimahullahu Ta'ala Pada pertemuan yang terakhir Kita sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun Man hafizal hadis falyaqra' Sebelum kita lanjut penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Man hafizal hadis falyaqra. Fadhal. As-sahabi. Nah, dari sahabatnya, kemudian ulama yang meriwayatkan ya Allah Allah. وسنده قوي نعم فضل وخير الخطائين التواب وخير Hadithun qasir Hadis pendek Man hafizul hadis Fadlal ahsanta barakallahu fiik Nah Kita lanjut Telah kita baca pada pertemuan yang lalu <clears throat> Sebagian penjelasan Syekh Alu Bassam rahimahullahu taala tentang hadis ini. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khata'. Terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah orang yang bertaubat Ini menunjukkan bahwasannya mesti seseorang itu terjatuh ke dalam dosa, kesalahan, ya. tidak ada yang maksum. Sebagaimana yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Walladhi nafsi biyadih Law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa yudnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Jika kalian tidak berbuat dosa Maka niscaya Allah akan memusnahkan kalian Melenyapkan kalian Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ganti kalian dengan suatu kaum yang dia berbuat dosa kemudian bertaubat meminta ampun kepada Allah kemudian Allah mengampuni mereka maka mesti manusia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan dan ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hikmah dari asma Allah, nama-nama Allah. Tawab, zat yang maha menerima taubat. Ghafur, yang maha pengampun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya Jika mereka bertaubat Dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan <clears throat> penjelasan Syekh rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu telah kita baca pembagian dosa menjadi dua macam yaitu saghair wal kabair, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil akan bisa terhapus dengan amalan-amalan soleh ya, baik itu sholat, puasa, haji, umroh, ya. qiyamul lail ya. dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan-amalan soleh yang kemarin sudah kita jelaskan. Adapun al-kabair dosa-dosa besar maka tahtaj ila taubah. Dosa-dosa besar membutuhkan taubat. Jika ingin terhapus terbebas dari dosa tersebut, alaihi taubah wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala rahimahullahu taala <clears throat> Sampai mana gitu ya? Hmm. Sekarang yang keempat. Baik, Ar-Rabi' <clears throat> Ar-Rabi'ah yang keempat atau faidah yang keempat Wal-Ghazali al ma'asi ila arba sifat Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Beliau mengembalikan kemaksiatan-kemaksiatan kepada empat sifat Yang pertama sifatun isti'la'iyah Sifat isti'la'iyah Nanti akan dijelaskan Yang kedua sifatun syaitaniyah Kemaksiatan yang sifatnya syaitaniyah Ketiga sifatun bahiminya ya, bisa sifatun bisa sifatin ya sifatin bahiminya kemaksiatan yang sifatnya bahiminya. Ya. seperti hewan ya. yang keempat sifatin sabuiyah Kemaksiatan yang sifatnya sabu'iyah. Seperti hewan buas. Fal'ula yang pertama Sifatun isti'la'iyah Kemaksiatan yang Sifatnya isti'la'iyah Yanti jumin hal kiber dari kemaksiatan yang sifatnya isti'la'iyah ya. isti'la'iyah itu tinggi ya merasa tinggi kemaksiatan yang muncul dari sifat atau kemaksiatan yang bentuknya sifat isti'la'iyah jumin hal kiber muncul darinya al kiber kesombongan kesombongan adalah dosa atau kemaksiatan yang sifatnya isti'la'iyah sombong wal fakhr bangga diri wal ujub Ujub, wa hubbul madhi suka pujian senang sanjungan wa talabul isti'la wa nahwi dzalik dan yang lainnya talabul isti'la pengennya selalu punya posisi ya Wahadihi sifat muhlikat Dan sifat-sifat ini muhlikat menghancurkan Pelakunya Wabadun nas yagfal anha Dan sebagian manusia lalai dari perkara ini Atau sifat-sifat ini Kesombongan Bangga diri ujub ya. cinta pujian ya. senangnya dipuji ya. pengennya diorangkan dan yang lainnya ini sifat-sifat yang muhlikat sifat-sifat yang menghancurkan pelakunya, membinasakan eh, apa, pelakunya. Dan sebagian manusia lalai dari sifat-sifat yang seperti ini. Artinya lalai dari menjaga diri, membentengi diri dari sifat-sifat yang seperti ini. Menganggap hal yang demikian biasa bukan dosa ya. padahal ini dosa ya. sombong bangga diri ujub ya. suka pujian dan seterusnya Ini adalah khulukun zamimah. Akhlak-akhlak yang tercelah Iya. sifat-sifat yang tercela. Bahkan sebagiannya bisa menjadikan seseorang terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contohnya al-kibr. Iya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr. Tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat zarrah semut kecil Apa kibar yang dimaksud? Batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini kesombongan Yang akan menjadikan pelakunya Tidak masuk ke dalam jannah Baik, ya. ini sifat maksiat yang pertama. Wasaniyah yang kedua Sifatun syaitaniyah. Kemaksiatan yang sifatnya syaitaniyah. Wa minha ma yantijul hasad. Dari sifat seperti inilah muncul hasad. wal baghi sewenang-wenang wal khida' menipu wal makar suka berbuat makar wal ghash ya. sama menipu ya. wan nifaq kemunafikan wal amru bil fasad memerintahkan untuk berbuat kerusakan ya. wa nahwu dan yang lainnya ini termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya syaitoniyah seperti syaiton sifat-sifat yang dimiliki oleh syaiton ya hasad. Ya, syaitan hasad. Bagi sewenang-wenang, ya, suka menipu, suka berbuat makar, ya, tipu daya, munafik, ya, dan memerintahkan kepada fasad kerusakan nah, dan yang semisalnya. Ini semua adalah sifat syaitoniyah. Kemudian wasalisa dan yang ketiga sifat bahimiyah. Kemaksiatan yang sifatnya bahimiyah. seperti hewan atau binatang. Wa minha yatasya'abu syarr. Dari sifat inilah nah menyebar kejelekan atau keburukan. Wal hirs ala qada'i syahwatil batn wal farj hirs ambisi ingin menunaikan syahwat perutnya dan syahwat farajnya ini kemaksiatan yang sifatnya bahimia, seperti hewan asyar keburukan-keburukan kejelekan-kejelekan yang bermacam-macam. Kemudian sifat ambisi, ya. pengen terpuaskan syahwat perutnya, pengen terpuaskan syahwat farajnya. Ya. Ini sifat-sifat bahimia. Kemaksiatan yang muncul dari sifat ini wamin dalik diantaranya zina kemaksiatan zina, wal liwat. Ya. Apa itu liwat? Hah? Nah, ya seperti itulah. Ya. Kalau liwat enak ya, nah, nggak liwat. Ini liwat, kemaksiatan, dosa. Berhubungan sesama jenis wasarakah pencurian wariswa, apa menyuap walghulul, khianat wa akhdhu hutamid dunya biduni haqqin dan mengambil harta dunia tanpa hak eh. asal punya siapa aja diambil Kan demikian hewan. Ya. Nah. Hewan kalau dilepas sudah. Nah, tanaman apa aja dimakan. Dia nggak peduli punya siapa. Ya. Nah, zina, ya. Nah, Syauton, eh apa? Bahim, bahima. Ya. Demikian dengan pasangan manapun. Ya. Maka orang yang berzina, nah, ya, seperti hewan, ya. bahkan adol. Nah, kalau hewan memang tidak berakal. Ya. Nah, sehingga pasangannya siapa saja. Manusia berakal, tetapi masih melakukan, maka adol lebih sesat. Ya dari bahimah dari hewan tersebut. Liwat, pencurian, riswa, ya. menyuap dan lain sebagainya ini semua adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya bahimiyah. Warabi'ah kemudian yang keempat sifatun sabu'iyah Kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya sabu'iyah Yantiju hal ghadab Sabu'iyah itu hewan buas Nah apa kemaksiatan yang model seperti ini? Di antaranya al-ghadab. Marah. Marah tanpa hak. Wal hiqd. Dengki. watahajum tahajjum 'alan nas bil qatl. Menyerang manusia untuk dibunuh. Ya. Ini seperti hewan buas ya, menerkam. Wadorb memukul. Ya. Wa ghasbul amwali minan nas dan mengambil harta manusia ya. tanpa izin Ini semua sifat sabu'iyah, sifat hewan-hewan buas. Ya. Marah, ya. dengki, menyerang, ya. memukul, ya. mengambil harta orang. Kademikian hewan buas, ya. Tiba-tiba anak sapi hilang, anak kambing hilang. Nah, cek and recheck ternyata ada ular besar. Ya, cek and recheck ternyata ada ada harimau lepas misalkan. Ya. Suka ngambil harta orang. Ya. Ini sifat sabu'iyah yang ini semua adalah bentuk kemaksiatan. Jadi Al-Ghazali rahimahullah mengembalikan kemaksiatan-kemaksiatan kepada empat sifat ini. Ya. Sifat isti'la'iyah, sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, kemudian sifat sabu sabu'iyah. Fahadihi maka ini semua ummahatul zunub wa manabi'uha. Ini semua adalah induknya dosa dan sumber-sumbernya dosa. Ya. Sifat-sifat isti'la'iyah, sifat syautoniyah, sifat bahimiyah, ya, sifat sabu'iyah. Nah. Ini semua adalah Ummahatu dzunub induknya dosa dan sumbernya dosa. Tsumma tafajjara dzunub min hadhil manabi 'alal jawarih. Kemudian terpancar dosa-dosa ini ya, atau terpancar dosa-dosa dari sumber-sumber ini. Alal manabi kemana? Ya, alal jawarih ke anggota badan. Terpancarlah dosa-dosa dari sumber-sumber ini ke anggota badan. Sehingga dia sombong, dia bangga diri, dia ujub, ya. Nah, dan dosa-dosa yang lain yang tadi kita sebutkan. ba'daha fil qalbi dan sebagian dosa-dosa tersebut ada yang dosa tersebut fil qalb di dalam hati. Seperti apa? Kal kufri wal bid'ati wan nifaq. Seperti kekufuran, kebid'ahan, kemunafikan, wa idmari su'ilin nas dan menyembunyikan kejelekan dari manusia. Wabakduha alal ain dan sebagiannya, sebagian dosa-dosa ini pada mata, wasama dan juga pada pendengaran. Ada yang dosanya pada mata, ada yang dosanya via pendengaran. Ya ada yang via hati, ada yang via mata, ada yang via pendengaran. Wabak duha 'ala lisan. Ya, kalau via mata sudah jelas, ya. Melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Via telinga mendengar perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, Wabak duha ala lisan dan sebagiannya atau sebagian dosa-dosa tersebut via lisan, via lisan, ya. dusta, riba, ya, menuduh ya, atau mencela, mencerca. Ya. Wabakduha alal batun dan sebagian dosa-dosa via batun, via perut. Nah, yaitu dengan memakan perkara-perkara atau makanan-makanan yang haram. Nah, atau memenuhi perutnya dengan makanan secara berlebihan, eh. sehingga bermudorot bagi dirinya. Wal farj ataupun melalui farj, ya. sebagian dosa dilakukan via farjnya, kemaluannya. Ima dengan zina atau liwat atau yang semisalnya. Waliyadzubillah. Wa ba'daha 'alal yadain dan sebagian dosa-dosa itu dilakukan via tangan, ya. Memegang yang Allah haramkan, yang enggak boleh dipegang. Nah. Mencuri ya dengan tangannya. Warijlain dan sebagian dosa-dosa melalui kedua kaki. Melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram. Nah, menggunakan kakinya untuk menyakiti orang lain, menendanglah apa dan seterusnya. Wa ala jami'il badan dan sebagian dosa-dosa Naam itu dilakukan oleh jami'al badan, semua anggota badan. wala hajata ila tafsili dzalik fa innahu dan tidak butuh untuk dirinci lagi anggota badan apa lagi ya enggak butuh lagi untuk dirinci fa, innahu karena sesungguhnya itu jelas nah bahwasanya dosa-dosa na'am itu dilakukan oleh al-jawarih oleh anggota-anggota badan baik itu hati mata telinga, lisan, perut, farj ya, atau kemaluan, atau kedua tangan, kedua kaki dan anggota badan yang lain. Yang nah tidak perlu lagi dirinci satu persatu. Fa'inahu innahu wabih karena sesungguhnya ini jelas. Nah, <clears throat> Baik, selesai ucapannya Al-Ghazali. tentang Al-Ghazali sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, hingga merujuk ke pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Al-khamisah kemudian faedah yang kelima. At-taubah hiya ruju' ila Allah Ta'ala bin nadami 'ala ma madha minal ma'asi. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali kemaksiatan-kemaksiatan yang telah berlalu. Wal azmi ala tarkiha dan bertekad untuk meninggalkannya. Imanan karena keimanan. Lali ajli naf'i dunia bukan karena ada tendensi dunia. Au adzan nas atau bukan karena ada gangguan manusia, tidak. Wa wa alla yakun ala ikrah. Dan bukan terpaksa. Wa ilja ya sama ya la yakun ala ikra wa ilja. Taubatnya tidak terpaksa. Bal ikhtiyaru hal taklif, bahkan pilihan dia sendiri. Ya. Seorang yang mukallaf bukan karena terpaksa. Ya. Hadihi taubah, ini adalah taubat. Nah. Yang nanti syarat-syaratnya akan disebutkan di sini. Maka taubat kata Syekh adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyesali apa yang sudah berlalu dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ya. Karena keimanan. Bukan karena terpaksa, bukan karena tendensi dunia, bukan karena ada gangguan orang lain, tidak. Ya. Tetapi karena ikhtiaru nafsi, ya. karena pilihan dirinya, ya. kemauan dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Ini taubah. As-sadisah faedah yang keenam Qala Al-Ghazali berkata Al-Ghazali Al-muqbilu 'ala Allah Ta'ala la budda lahu minat taubati minal ma'asi. Orang yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala la budda lahu taubah minal ma'asi harus dia bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan wa dzalika li amrayn yang demikian karena dua perkara ahadiyah ahadihima ya, salah satunya sulalahu taufiq ah, agar supaya dia mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah. Ya. Jika seseorang tidak bertobat dari kemaksiatan, ya, padahal dia orang yang sedang menuju kepada Allah, ya, pengen dekat dengan Allah, tetapi tidak bertaubat dari kemaksiatan dan kemaksiatan maka sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubah dari kemaksiatan-kemaksiatan maka biiznillah yahsul lahu taufiqut ta'ah. Dia akan mendapatkan taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syu'madz dzunub yurithul hirman. Karena pengaruh dosa itu apa? Mewariskan hirman. Mewariskan hirman. Hirman itu eh, terharamkan dari taufik. Ya. Terharamkan dari hidayah. Fa inna dzunuba tamna'u 'anis sayri ila Allah Ta'ala. Dan karena dosa-dosa itu menghalangi seseorang dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal musara'a ila khidmatihi dan menghalangi seseorang dari bersegera untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa-dosa ini akan menghalangi menghalangi seseorang atau menghalangi perjalanan seorang ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seseorang dari bersegera untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al mukbil al Allah, orang yang sedang menuju kepada Allah ya, sedang mendekatkan diri kepada Allah wajib bagi dia untuk bertaubat ya, harus bertobat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Asani yang kedua, inna matalzamu taubatu litukbala minal abdi ta'at. Sesungguhnya keharusan taubat tersebut ya, adalah agar supaya ketaatan-ketaatan seorang hamba tersebut tukbal diterima Fa inna taubata irda'un lirrabb. Karena sesungguhnya taubat itu akan menjadikan Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala ridho. Taubat akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Fa kaifa nad'uhu wa nunajihi wa nusni 'alaihi wa huwa ghadban. Maka bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah bermunajat kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada kita. Ya. Karena banyaknya dosa-dosa kita. Ya. Kemaksiatan kita. Ya. Maka orang yang sedang mukbil ala Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang menuju kepada Allah, hendaknya dia bertaubat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Wa taubatun nasuh min masail qalb dan taubat nasuha ini termasuk upaya-upaya hati. Ya. Hati yang bekerja yang berupaya. untuk merealisasikan taubah an-nasuh, taubat yang jujur. Fahiyatar tarku dan bin sabak yaitu meninggalkan dosa-dosa yang sudah berlalu. Ta'ziman lillahi ta'ala dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa min sakhatihi dan karena menghindari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Taib selesai dari ucapan Al-Ghazali Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh. Wali taubati salah satu syurut dan taubat memiliki tiga syaratnya. Ini jika dosa yang dia lakukan adalah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya. Maka ada tiga syarat. Ahaduha salah satunya Tarkud bi ikhtiyarun lillahi taala. Meninggalkan dosa tersebut ya, tanpa terpaksa. Ketika itu juga ya, lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena terpaksa. Ya. Asani yang kedua, al-azmu an la ya'uda ilaihi. bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau masih ada naam keinginan untuk melakukannya ya bukan taubat yang nasuha. Ya. Karena syarat taubat nasuha harus ada tekad kuat untuk tidak mengulangi. Asalis yang ketiga an-nadamu ala menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi disesali, ya. bukan dibanggakan. Wah dulu saya kepala preman misalkan, ya. bangga, jangan bangga. Nah. Disesali. Ya. An-nadam ala mafatamin. Kalau dia bertobat maka dia menyesali apa yang sudah berlalu. Ini syarat-syarat taubat, nasuha. Kemudian summa idza kana dzanbu fi haqqi adamin. Kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, ya, kita mencuri hartanya atau mengambil barangnya tanpa izin dan seterusnya, berkaitan dengan hak anak Adam, fa'inahu yuzadu syartun rabi', maka ditambah syarat yang keempat. Ditambah syarat yang keempat. Wahwa ada uhu yaitu menunaikannya ya, atau mengembalikan barang tersebut ya, hak adami tersebut awil istismah min sohibihi atau kalau dia nggak bisa mengembalikannya maka dia meminta maaf meminta dihalalkan Nam kepada pemiliknya. Baik, kemudian setelahnya dijelaskan bagaimana jika hak anak Adam yang diambil tersebut adalah hartanya. Bagaimana cara bertaubatnya? Kemudian bagaimana jika hak anak Adam tersebut yang dilanggar adalah nyawanya? Bagaimana cara bertaubatnya? Kemudian bagaimana jika yang dilanggar dari hak anak Adam tersebut adalah harga dirinya, kehormatannya? Kemudian bagaimana jika yang dilanggar tersebut adalah hormat? atau amanah atau kehormatan. Ya. Dan seterusnya. Nah, akan dijelaskan Naam Allah atau kita baca insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Masih panjang penjelasan Syekh Nah, tentang masalah taubah. Nah, dan pembahasan tentang masalah taubah adalah pembahasan yang mesti diulang-ulang, ya. Mesti diulang-ulang, jangan bosan, ya. Dengan pembahasan-pembahasan tentang taubah. Yang demikian karena nah banyaknya kita berbuat dosa, berbuat kesalahan dan kelalaian, ya. Bahkan mungkin uh, lailan wa naharon waliyadzubillah bahkan mungkin siang dan malam ya. Nah, kita terjatuh ke dalam dosa ya. maksiat lagi dan seterusnya ya. Maka nah sangat penting bagi kita untuk terus nah membahas hal-hal yang seperti ini tentang taubat, tentang kembali kepada Allah, tentang rujuk ya ilallahi ta'ala Taib, namun insyaAllah karena penjelasannya masih panjang Kita baca pada pertemuan yang akan datang Biiznillahi ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Wa astagfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin